Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du Alhamdulillah Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pelajaran kita mengambil faidah dari kitab Situd Duror Enam mutiara prinsip yang diambil dari para imah, para ulama al-sunnah wal jamaah yang merupakan panduan dalam kehidupan seorang muslim khususnya dalam kita mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melalui pada prinsip yang pertama yaitu ikhlasuddin lillahi Subhanahu wa taala. Prinsip bagaimana seorang muslim dia mengikhlaskan agamanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah prinsip pertama dan prinsip yang utama dan merupakan puncak tujuan kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam rangka untuk mewujudkan tauhid. Ini ubudiyah yang khalisah penghambaan yang murni semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan kita ya khawafillah tidak akan sempurna kecuali didasarkan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar mendalam. Apabila kita mengenal nama dan sifat yang telah dijelaskan Allah sendiri dalam kitabnya dan juga dalam sunnah nabinya. Maka yang sering kita sampaikan perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim yang beliau mengatakan akmalu nasi ubudiyatan al-muta'abbid bijami'il asma'i wa sifat allati yutali'u 'alaiha al-bashar. Manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan setiap nama dan sifat yang telah Allah terangkan kepada manusia sehingga semakin mendalam pengenalan seseorang tentang Allah Subhanahu wa taala dia akan semakin sempurna dalam mewujudkan ubudiyah kepada Allah taala. Lawan dari tauhid adalah syirik. Dan lawan daripada ikhlas adalah riya. Orang yang mereka mewujudkan penghambaan yang sempurna kepada Allah adalah orang-orang yang mereka membebaskan total dari segala jenis perbuatan syirik. Dan orang yang mereka betul-betul memurnikan ibadahnya kepada Allah, orang yang benar-benar bisa membebaskan dirinya dari segala macam bentuk riak. Sehingga dia betul-betul totalitas mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puncak tujuan kehidupan manusia. Dan ini akan membuat manusia benar-benar bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki. Ikhwatibillah, mengenal Allah Subhanahu wa taala yang hasilnya adalah ubudiyah yang khalisah dan sebagaimana dikatakan para ulama rukun ibadah itu tiga yang artinya puncak kita mengenal Allah mesti menghasilkan yang pokok tiga ini. Al-mahabbah, wal-khawf, wal-raja. Maka dikatakan oleh para ulama kita, Man abadallaha bil hubbi wahda fawwa zindiq. Wa man abadallaha bil khawfi wahda fawwa haruri. Wa man abadallaha birrajai wahda fawal murji. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah Ta'ala semata-mata dengan cinta, maka dia zindik. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala semata-mata dengan takut, maka dia haruri, khawarij. Barang siapa yang beribadah kepada Allah semata-mata dengan harap, itu roja, dia murjiah. ومن man الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن raja'i Tapi barang siapa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan cinta, dengan takut, dan dengan harap, maka dia betul-betul mukmin yang muwahid. Ikhwati billah, pengenalan kita kepada Allah Swt harus sampai pada tingkat menghasilkan mahabbatullah. Munculnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang semakin mengenal seseorang, semakin tumbuh kecintaannya. Semakin dia mengenal sifat-sifat baik yang lebih banyak, maka dia semakin tumbuh kecintaannya. Sebagaimana pula seorang hamba yang dia benar-benar mengenal Allah dan semakin sempurna dia mengenal Allah, maka semakin sempurna kecintaan yang tumbuh dalam dirinya. Dan kecintaan inilah yang akan melahirkan energi besar dalam kehidupannya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mereka mengenal Allah lalu ada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan benar-benar memiliki energi besar dalam mewujudkan ubudiahnya kepada Allah Ta'ala. Segala kelelahan tidak akan dia anggap. Kemudian dia akan betul terdorong untuk selalu mewujudkan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mereka total betul memiliki al-mahabbah, memiliki kecintaan. Apa yang dia persembahkan kepada Allah tidak bernilai seberapa dan kemampuan dia untuk mewujudkan apa yang menjadi kecintaan Allah adalah kepuasan dalam hidupnya, sedangkan segala rintangan yang menyulitkan akan dia singkirkan. Ini orang yang betul-betul memiliki mahabbah. Demikian pula ikhwan, orang yang mereka betul-betul mengenal Allah, yang Allah Subhanahu wa taala Maha benar perkataannya, yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan segala janji kepada hambanya yang beramal, maka akan menimbulkan harapan besar. Dia akan senantiasa berharap, dan harapan ini yang membuat dia dorongan besar untuk senantiasa beramal. Untuk benar-benar mereka mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya dalam rangka mendapatkan atau mewujudkan segala janji-janji Allah yang dia tidak ragu Allah pasti akan mewujudkannya. Orang yang berharap dia akan memiliki dorongan besar untuk melakukan amalan tersebut. Demikian juga orang yang mereka mengenal Allah Swt bahwa Allah itu syadidul iqab. Allah itu sangat berat seksanya Dan semisalnya akan muncul rasa khauf. Rasa takut inilah yang akan menahan dia dari dorongan syahwat untuk terjerumus ke dalam kubangan syahwat karena rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Cinta yang akan mendorong dia mewujudkan amalan, takut yang akan menahan dia dari segala hal yang menjadikan murkanya Allah, bukan takut yang membuat dia putus asa. Demikian pula harap, harapan yang mendorong dia beramal dan bukan harapan yang membuat dia merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa cinta, al khauf waraja ini pilarnya ibadah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita bahas bab yang pertama cukup panjang karena ini merupakan pondasi utama dalam agama kita. Kita masuk pada pembahasan poin yang kedua sekarang. Al-aslu tsani at-tariqu wahidun. Pokok yang kedua atau prinsip yang kedua dari prinsip-prinsip Islam yang perlu kita ketahui adalah at-tariqu wahidun. Bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu. Ikhwani billah, perlu kita kembali tegaskan bahwa hakikat kehidupan kita ini adalah perjalanan menuju Allah Ta'ala. Hakikat kehidupan kita ini adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita telah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kullun nasi yahdu fabai'un nafsahu famutiquha au mubiquha setiap manusia setiap hari dia menempuh perjalanannya. Setiap manusia dia setiap hari bagaikan orang keluar rumah menempuh perjalanan. Perjalanan kehidupannya. Fabayu'un nafsahu dia pertaruhkan dirinya. Dia jual dirinya. Dia pertaruhkan dirinya Apakah dia nanti menjadi orang yang betul-betul merdeka, orang yang beruntung besar? Fabai'un nafsahu, famutikuha au mubikuha. Dia berjalan mempertaruhkan dirinya ada di antara mereka yang kemudian dia beruntung mutlak. Dia untung mutlak membebaskan dirinya dari segala kesengsaraan dan kesulitan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia menempuh jalan Allah atau menjual dirinya kepada Allah Ta'ala. Tapi ada pula famubiquha. Ada orang-orang yang mereka menempuh perjalanan. Dan dia binasa karena dia telah menempuh jalan yang keliru. Yaitu dia jual dirinya kepada syaitan. Sehingga dia hancur-hancuran kehidupannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala pun katakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim." Ingatlah akan datangnya hari yang nanti semua harta kita, anak laki-laki kita tidak akan bermanfaat lagi kecuali orang yang mereka datang kepada Allah, berjalan kepada Allah, menempuh perjalanannya lalu hadir di hadapan Allah dengan membawa hati yang selamat. Yang dia bawa adalah hati yang selamat. Yang kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, hati yang selamat ini adalah hati yang selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari ghaflah, selamat dari syahwat, selamat dari syubhat, selamat dari syirik sehingga dia datang sebagai ahli tauhid selamat dari bid'ah, dia datang sebagai ahlu sunnah. Orang yang menempuh jalan yang dibentangkan Rasulullah SAW. Selamat dari ghaflah, dia datang sebagai orang senantiasa. Hidupnya mengingat Allah dan tidak melupakan Allah. Datang selamat dari syahwat, dia datang kepada Allah dan sebagai orang senantiasa mentaati, memperhatikan perintah Allah, tidak menentang dan meninggalkan selamat dari syubhat, orang yang mereka datang kepada Allah dengan senantiasa membenarkan semua berita-berita, semua apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa dia yang datang kepada Allah dengan selamat dari lima hal ini, apa ikhwan? Selamat dari syirik, bid'ah, ghaflah, syahwat, syubhat. Maka dia telah datang kepada Allah dengan betul hati yang selamat dan itulah yang akan menyelamatkan yakni seseorang dalam perjalanan dia menempuh Allah, menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Ibnu Qayyim pula beliau mengatakan yakni manusia fa'lam annal abda yaqta'u manazila sairi ila Allah biqalbi wa himmati la bi badani. Ketahuilah bahwa manusia atau seorang hamba dia dalam menempuh tangga-tangga perjalanan menuju Allah Ta'ala, hidup kita ini adalah perjalanan menuju Allah dan naik tangga pertama, kedua, ketiga sampai kita tertu menuju kepada Allah Ta'ala. Kekuatan kita menuju Allah hingga kita menempati tangga yang teratas atau tangga yang tinggi. Seberapa jauh ketinggian tangga yang dia dapatkan itu sangat tergantung kondisi hati manusia. Hati yang benar-benar prima, hati yang benar-benar sehat, hati yang benar-benar yakni baik maka akan mengantarkan seorang kepada tangga tertinggi menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati yang mati atau hati yang sakit maka dia tidak akan mengantarkan kepada tangga yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian billah, jalan menuju Allah itu hanya satu. Jalan menuju Allah hanya satu. Tidak berbilang. Sebagaimana Allah tegaskan dengan kalimat siratil siratal mustaqim. Satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kepada Allah Ta'ala dan di kanan kiri jalan yang lurus ini akan ada banyak sekali jalan yang akan menyesatkan manusia dari jalan Allah Ta'ala. Maka Allah tegaskan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul. Dan inilah jalanku yang lurus. Jalan Allah yang lurus satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah Allah fattabi'uhu. Ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'u subul. Dan pesan berikutnya jangan sekali-kali mengikuti as-subul. Semua jalan yang bukan jalan Allah masuknya adalah as-subul. Dan subul ini yang makna jamak dari sabilun jamaknya subul artinya jalan yang banyak dan semua jalan-jalan ini adalah jalan-jalan syaitan. Karena tidak ada satupun jalan tersebut kecuali syaitan hadir padanya untuk mengajak manusia yang sedang berjalan di atas jalan yang lurus untuk membelok ke jalan-jalan tersebut. Oleh karena ikhwatibillah bahwa yang perlu kita fahami. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tujuan kehidupan kita dalam rangka semata-mata beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka ketahuilah jalan menuju Allah hanya satu. Tidak berbilang, tidak dua, tidak tiga, tidak empat, tidak sepuluh, tidak seratus. Bukan seperti perkataan sebagian orang yang mengatakan bahwa jalan menuju Roma berapa? Hah? 1001. 1001 jalan menuju Roma. Itu kalau ke Roma. Tapi ini adalah menuju Allah Ta'ala. Dan Allah yang berhak menjelaskan jalan mana untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat penjelasan beliau yang berkaitan dengan bab yang kedua ini. Antum simak. Allah aslu tsani at-tariqu at-tariqu wahidun. Pokok yang kedua bahwa jalan itu hanya satu. Antum simak enggak? Enggak. Antum bisa download situ duror. HP-nya antum kan semuanya Android. Tinggal antum cari download dapat kalau nggak kopi kitabnya atau nggak beli kitabnya, antum download sehingga bisa nyimak apa yang kita pelajari. Beliau katakan di sini, Juan, Elam rahimakallah anna tariqal ladzi yatmanu laka Islam wahidun la yata'addad." Ketahuilah Wahai semoga Anda senantiasa dirahmati Allah Subhanahu taala. Bagaimana kemarin kan? Kwan, orang yang dirahmati Allah itu bagaimana? Gimana? Orang yang dirahmati Allah bagaimana? Yang telah lalu dosanya diampunkan. Yang sekarang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala yang akan datang dijaga oleh Allah dari ketergelinciran. Yang telah lalu dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala artinya dia hatinya senantiasa tergerak melakukan amal-amal yang menggugurkan dosa. Apa antaranya kawan amal penggugur dosa itu? Yang menggugurkan dosa apa? sakit, apalagi ketabrak. Ya, yang umum-umum. Satu, semua amal saleh itu termasuk pengukur dosa. Maka dikatakan waat bi sayyatil hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek yang kamu lakukan dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu akan bisa menghapuskan ini perbuatan jelek Anda. Semua amal saleh bisa menghapuskan dosa. Kedua, taubat. Semua taubat akan bisa menghancurkan semua dosa, apapun dosanya. Istighfar. Ini semuanya adalah diantaranya penghancur dosa, termasuk kesabaran dengan musibah-musibah yang ada. Maka kalau kena musibah jangan ngeluh. Jangan ngeluh kepada makhluk. Tapi semuanya naikkan kepada Allah Ta'ala. Di balik musibah itu ada jannah. Ada sorga. Apabila itu musibah dunia, maka bersabarlah. Dan di balik itu ada sorga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabashir eh, fabashir sabirin. Bagaimana? Berikutnya. Wabashir sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Terus dina, Ida asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilai rajiun. Terus ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Terus Hah? Siapa yang hafal ayatnya? Gimana? Gimana deh, Rafid? Anda lihat di ayatnya bagaimana Allah memberikan kabar gembira kepada orang bersabar. Orang yang mereka ketika tertimpa musibah, dia benar-benar memahami hakikat dirinya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia milik Allah, terserah Allah. Apa yang akan Allah perlakukan pada dirinya terserah Allah Ta'ala. Tapi dia yakin dia akan kembali kepada Allah untuk mengharapkan semua janji-janji Allah dengan apa yang telah dia lakukan ketika hidupnya. Kemudian orang yang dirahmati Allah sekarang diberikan taufik Allah. Artinya amal-amal dia, amal-amal yang banyak mencocoki dengan syariat agama Allah Ta'ala. Omongannya, diamnya, bergeraknya, itu banyak yang mencocoki agama Allah. Dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akan datang dia dijaga oleh Allah dari ketergelinciran dan penjagaan Allah ini berkaitan erat dengan sejauh mana kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah maka Allah akan menjaga Anda. Sehingga penjagaan Allah tergantung bagaimana kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah dijaga oleh Allah, seperti dia masuk benteng yang sangat aman. Dia Allah yang akan senantiasa yaitu memberikan keselamatan kepada dia. Lebih-lebih di zaman fitnah syahwat dan fitnah syubhat ikhwan, maka benar-benar jadikan diri Anda dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala dengan Anda menjaga agama Allah taala agar Allah benar-benar menjaga diri kita. I'lam rahimakallah. Ketahuilah yang semoga Anda senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna tariqal ladzi yatmanu laka Islam wahidun. Bahwa jalan yang menjamin Anda nikmat Islam ini hanya satu. La dadu yang tidak berbilang. Jalan yang menjadikan Anda benar-benar berada dalam kenikmatan Islam hanya satu tidak berbilang yaitu jalan Islam itu sendiri. Kenapa? Li'anna Allah katabal falaha li hisbin wahidin. Sesungguhnya Allah memberikan atau menetapkan kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan itu hanya untuk satu kelompok. Siapa itu? Ya ini Hizbullah, partai Allah, kelompok Allah orang yang mereka senantiasa berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hisbullah. Ala inna hisballahi humul ghalibun, humul muflihun. Mereka itulah Hizbullah, partai Allah, golongan Allah, orang yang senantiasa berada di dalam ajaran Allah Ta'ala. Orang yang loyalnya kepada Allah Ta'ala. Orang yang betul senantiasa berwala kepada Allah Ta'ala. Ini partai Allah. Golongan Allah. Yang senantiasa membela agama Allah. Berjalan di atas agama Allah. Itulah orang-orang yang mereka betul-betul akan sukses dalam meniti kehidupannya. Ala inna hisballahi humul muflihun. Ketahuilah partai Allah, Hezbollah golongan Allah itulah orang-orang yang mereka betul-betul beruntung. Hezbollah yang hakiki. Ada namanya Hezbollah, tapi hakikatnya Hizbus Syaitan. Libanon ada Hezbollah, Iya. Siapa mereka? Syiah Rafidah. Yang hakikatnya Hizbus Syaitan yang mengkafirkan para sahabat, yang menuduh Aisyah berzina, yang mengatakan Al-Quran ini palsu, tidak lengkap. Maka, nah walaupun namanya Hezbollah, hakikatnya Hezbollah Syaitan. Maka jangan tertipu dengan nama. Hakikat layataghayyar Hakikat itu tidak berubah hanya dengan nama. Tapi perhatikan hakikatnya. Syirik, walaupun dinamai dengan nama-nama tauhid dan nama-nama syari, tetap syirik. Dinamai tawasul. Walaupun dinamai tawasul, tetap syirik. Yang faham hakikatnya ini adalah syirik, bukan tawasul riba dinamai dengan faedah, dengan bunga, apalagi namanya apapun orang yang tahu hakikat riba tetap riba. Tidak akan berubah dengan namanya. Pacaran mau dinamai dengan ta'aruf. Di bahasa Arab kan ta'aruf. Saling mengenal. Dibawakan ayat lagi bagaimanapun juga mau dikasih label apapun, maka tetap sebagaimana hakikatnya. Walaupun daging babi dilabeli dengan ya ini halal murni atau dilabeli dengan nama yang dibilang apa tetap hakikatnya daging babi nggak bisa berubah sehingga jangan tertipu oleh nama. Apalagi Nabi kita mengatakan nanti akan datang yang mereka itu yusammunaha bi ismiha. Orang-orang yang menamai bukan dengan hakikatnya. Menamai homer dengan berbagai macam nama yang bukan hakikatnya homer. Sehingga menipu orang dengan nama-nama. Jangan tertipu dengan nama-nama termasuk Hizbullah yang namanya adalah partai Allah. Tapi lihatlah hakikatnya bagaimana hakikat Hizbullah tersebut. Alhamdulillah dan yang dikatakan yang al-muflihun yang dikatakan dengan orang yang mereka betul-betul beruntung siapa itu? Orang yang dalam perjalanannya sampai pada kesimpulan menyelamatkan dia dari neraka, memasukkan dia ke surga. Yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dengan ungkapan Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza Barang siapa yang diselamatkan Allah dari neraka dimasukkan ke dalam surga itulah hakikat orang yang sukses sehingga sukses hakiki standarnya sukses akhirat. Dan kerugian yang hakiki standarnya kerugian akhirat. Innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang dikatakan orang yang benar-benar merugi adalah orang-orang yang mereka merugikan dirinya dan keluarganya di hari kiamat kelak. Sukses dan rugi di hari ini sifatnya semu. Bukan sukses yang hakiki dan bukan kebangkrutan yang hakiki. Apabila di dunia dia sukses, studinya sukses, karirnya sukses, uh, kemudian jabatannya sukses, bisnisnya sukses, sampai apa kesuksesan yang dia raih dalam kehidupan dunia ini. Kalau ternyata nanti dia di akhirat ternyata sama sekali tidak menyelamatkan dari azab, maka dia tidak bisa dibilang sukses. Karena semua apa yang bisa dia kumpulkan di dunia ini tidak bisa dipakai untuk menebus kesulitan di akhirat kelak. Sehingga tidak ada artinya. Dan ini bukan orang yang sukses. Ini orang yang gagal. Sekali lagi, renungkan riwayat yang Nabi pernah mengatakan, "Yu'ta yaumal qiyamati" bi ami ahli dunya min ahli nar baga sabkhatan kata nabi besok di hari kiamat kelak akan didatangkan orang yang paling nikmat yang paling sukses di dunia sehingga betul-betul dia orang paling komplit segala halnya berkaitan dengan dunia tapi dia min ahli nar Sekali dicelupkan ke neraka ditanya oleh Allah, "Hal ra'a hal ra'aita naiman qat?" wa hamba, apa Anda melihat kenikmatan walaupun sesaat? Apa Anda merasakan nikmat walaupun sesaat? Selama hidupnya dia nikmat. Tapi dia ahlun nar. Dicelupkan sekali ke neraka, maka dia katakan sama sekali la ya rab tidak pernah merasakan nikmat sama sekali ya rab sehingga tidak ada artinya sukses dunia kalau dia tidak sukses akhirat. Maka sukses hakiki adalah sukses akhirat. Ini target yang paling pokok dan itu hanya milik Hezbollah milik satu kelompok dan Hezbollah yang berjalan di atas jalan Allah taala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertanyaan akan datang Bintillah, Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ورحمة الله وبركاته